Kitab ini membahas tentang kaidah berkaitan kaidah-kaidah di dalam menjawab mengomentari orang dan di dalam memberi rekomendasi kepada seorang. Dan kitab ini adalah eh, kebanyakan kami ambil dari sebuah kitab Al-Ibana yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Imam muridnya Syekh Muqbil rahimahullah dan beliau termasuk salah satu ulama Yaman dan juga kami akan sebutkan juga dari kitab-kitab yang lainnya. Kesimpulannya kitab ini bukan dari kami tapi kami sekedar menukilkan kalamnya para ulama berkaitan dengannya e, perlu dipahami yang namanya faidah yang namanya faidah e, eh, dengan bapak-bapak kalau membuat rumah pertama kali yang dibangun apanya fondasi itulah yang namanya faidah Mana bisa kita mau membangun suatu rumah, kita bangun gentengnya dulu tanpa tanpa pondasi dulu nggak mungkin kan? Begitu pula di dalam bab jas, di dalam bab ta'dil itu juga ada kaidahnya. Dan ingat, ngaji kita ini bukan ngaji berpihak A dan B. Alhamdulillah kita sudah mengikrarkan dua kali syahadat. Nah, dan dalam dua kali syahadat itu kita nggak ada persaksian kepada si A, si B, si C, si D nggak ada. Akan tetapi kita ini mengaji apa itu syariat kita dan apa itu yang Allah syariatkan kepada kepada kita. Perhatikan ini. Jadi jangan sampai ngaji kita ini dibikin blok, tidak ada blok akan tetapi kita ngaji ini adalah memahami Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Memahami sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Saya langsung dibuka halaman satu. Diupayakan kalau untuk eh, dibagi dibagi yang lain juga. Sudah? Anak Tulis di situ ahamiyatu hadzal mawdu Pentingnya tema ini. Kemudian di situ ada bahasa Arab, kemudian ada terjemahannya ya. Antum bisa baca terjemahannya atau yang bisa bahasa Arab bahasa Arabnya. Di Arab yang pertama itu kesimpulannya adalah disebutkan kesimpulan barakallahu fikum. Perhatikan di sini tolong perhatikan. Kita ngaji ini jangan pikir yang lain, tapi kita ingin mengaji, mengangkat kebodohan dari diri kita. Lah, nggak ada yang lain. Oknum, jangan dipahami blok ini dan blok itu. Kita nggak butuh blok, kita butuh mengaji sebagai hambanya Allah, umatnya Rasul alaihi wasallam, ittiba kepada Rasul alaihi wasallam. Salafiyah, salafiyah itu adalah sebuah manhaj. Sebuah manhaj. Manhaj itu adalah naam suatu jalan, suatu pemikiran. Salafnya itu sebuah manhaj. Manhaj yang tersusun, yang diambil dari Quran dan Sunnah. Jadi salafiyah adalah bukan sekedar hanya berjenggot, berjubah, bukan begitu. Tapi salafiyah itu sebuah prinsip yang harus diyakini oleh seorang hamba dan harus diamalkan oleh seorang hamba. Mafhum? Baik. Dan ini seseorang itu dimasukkan ke salafiyah ataukah dikeluarkan dari salafiyah akan berporos pada manhaj berporos pada prinsip-prinsip ini mafhum ayo anak sebutkan di sini walaisat salafiyatu bi mujarrad thawbi wal salafiyah bukan hanya sekedar memakai baju jubah dan bertagar ataukah berjenggot? Karena selain sunnah, mereka juga bertagar kan dan mereka berjenggot. Apakah yang demikian itu? Nah, dia adalah sunnah wal jamaah belum tentu. Maka alusunnah as dia sebuah prinsip keyakinan yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kira-kira kita ini salafi apa enggak ini? Lah, kalau saya tanya antar salafi, apa prinsip al-sunnah wal jamaah? Ah, apa coba? Pertanyaan kedua kan? Mahfum ini, anak belum tahu apa itu prinsip-prinsip al-sunnah. ini masalah. Ini masalah. Dan ini temanya harus satu bahas selanjutnya nanti apa itu prinsip-prinsip al-sunnah wal jamaah. Sehingga anda menjadi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, walaupun secara tuntutan yang namanya ahli sunnah, yang namanya salafiyah adalah mempraktekkan sunnahnya Nabi itu jelas. Itu buah. Tapi sebenarnya ada prinsip yang harus dipahami dan dipelajari oleh orang muslim. Kemudian salafiyah bukan ma'afulan anak salafi. Dan dia bukan bersama fulan lain Nabi Salafi. Gak begitu Salafi. Salafi bukan sekedar menganut kepada si A dan kepada si B. Tapi Salafi ingat anak dan di awal sebuah prinsip, prinsip, prinsip. Maksudnya, jadi kalau anak sama Zuri Ustaz Zuri ini salafi. Contohnya kan. Adapun orang yang tidak sama Ustaz Zuri, lain tapi salafi. Gak begitu salafi. Apa prinsip sehingga anda salafi? Maksudnya bukan sekedar anak, bukan sekedar saya bersama Ustaz Zuri, wana salafi. bukan hanya sekedar yang demikian itu. Perhatikan maupun ini. Jelas? Nah, anak ingat loh ya, kita ngaji bukan blog. Anak ingat-ingat dari awal. Kita ngaji, ngaji. Memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Anak ingatkan, jangan ke arah sana semuanya. Buang itu semuanya dulu. Kita ngaji. Mulai dari awal, apa itu prinsip al-sunnah yang harus butuh kita pelajari di sini sekarang. Kita ini alur prinsip al-sunnah itu apa saja kita nggak tahu, sudah mengatasnamakan diri kita salah pintar bagaimana nanti? Bohongan nanti kan? Bukan salah jadi ti fa sama diganti to. salah pilih, ya. ti soto. Ya, karena kita nggak memiliki prinsip. Dari prinsip-prinsip alusunah yang menyebabkan Anda termasuk alusun, alusun. Nah, kemudian setelah itu kami sebutkan di sini ada tiga keadaan, tiga kelompok. Kelompok yang pertama, tasahal fi nisbatin nasi ila salafiyah. Bermudah-mudahan menisbahkan si A itu salafi. Si A itu salafi. Kenapa dia memasukkan siah itu Salafi, padahal sebenarnya dia bukan Salafi. Tapi kenapa dia masukkan? Dia masukkan karena tahta wilayati, warayati. Dia dimasukkan karena di bawah benderanya, karena di bawah partainya, karena di bawah aswannya, maka dia dikatakan salafi. Padahal dia bukan salafi pada dasarnya. Tapi dia dimasukkan karena dia nah, grup sama dia. Atau di bawah benderanya dia. Bukan begitu salafi. Bukan begitu salafi. Inilah bedanya salafi dan organisasi. Maksud salafi Bukan itu. Baik, seterusnya. Kelompok yang kedua, kelompok yang bermudah-mudahan mengeluarkan si A bukan salafi. Yang kelompok pertama tadi apa? Hah? Bermudah-mudahan mema memasukkan. Padahal dia bukan salafi, dimasukkan ke salafi karena dia saudara kita atau di atas uh, bendera kita atau yang lain. Poin yang kedua di sana ada orang yang dia itu bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang itu dari salafi dengan bentuk dengan bentuk yang bentuk ini tidak dianggap oleh ulama al-sunnah itu mengeluarkan tapi menurut dia keluar Paham poin yang kedua ini? Mafhum. Kenapa begitu? Ustaz Zuhri ini nggak salah sih, anak keluarkan nggak salah Kenapa dia nggak salah sih? Anak bukan kemana-mana, tapi kita ngaji, nggak ngurusi orang kan? Anak Zuhri aja kan, lebih enak. Gimana Ustaz? Taman? Ayo. Ah. Anak bilang Ustaz Zuhri ini nggak salah. Tapi saya mengeluarkan dia tidak salah sih dengan sesuatu yang tidak dianggap oleh para ulama. Contoh kenapa? Ya, saya jawab salah, kita dijawab sama dia. salah sih dia. Dia minta anak saya untuk dinikahkan, enggak, nggak boleh tak kasih sama Zuhri, enggak. Cara yang semisal ini adalah nggak benar. Karena dengan sebab yang semisal itu dia dikeluarkan dari salafiyah dengan sesuatu yang tidak dianggap oleh para ulama itu mengeluarkan. Nah, semisal ini adalah poin yang kedua, kelompok yang kedua. Kelompok yang nomor tiga adalah kelompok yang benar. Dia ahli sunnah, di atas prinsip-prinsipnya ahli sunnah, dia keluar dari ahli sunnah, juga dikeluarkan sesuai dengan faedah-faedah para ulama. Dia keluar dari ahli sunnah begitu, Bukan faedahnya kita, faedahnya para ulama yang mutabah dan dianggap. Sehingga si A itu keluar, sehingga si B itu salah di, sehingga begini dan begitu. Itu semuanya dianggap prinsip al-sunnah wal jamaah. Nah, poin pertama paham ini? Jelas? Nah, poin yang kedua. Saya sebutkan yang kedua di sini, Kuturatu babil jarhi idza kana laisa 'ala al-qa'idati bahayanya bab menjarah mengomentari orang kalau komentar tadi tidak di atas kaidah perhatikan bahaya ini bahaya ini terikat kalau tidak di atas kaidah Wahidnya para ulama. Paham? Jadi judul yang kita bikin judul dan ini juga judulnya Syekh Muhammad Al Imam Habibullah Taala bahayanya jangan komentar kepada orang yang mana jalan ini di atas pengawuran tidak di atas kaidahnya para ulama. Kita sebutkan sebuah hadis dan ini Masalah ini sebenarnya banyak cuma anak sebutkan. Ja'an Ibnu Umar telah datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Man qala fi mu'minin Barang siapa yang mengatakan kepada seorang mukmin ma laisa fi komentar yang tidak ada padanya. kan? siapa yang mengomentari kepada seorang mukmin, umuman mukmin dengan komentar yang tidak ada padanya. Apa akibatnya? Askalahullahu ratal hatta yakhruja maqal. Allah akan tempatkan di lumpur penduduk neraka sampai habis dosa-dosa yang dia lakukan. Sampai habis apa yang dia katakan tadi. Jadi kalau ada kata anak bilang zuri itu nggak salah sih contohnya. Omongan oh, saya ini sebenarnya ternyata dia salafi, tapi anak komentari dia. Ya kan? Atau salah atau si A itu nggak baik, padahal dia baik. Omongan kita kepada seorang mukmin, komentar kita kepada seorang mukmin, komentar yang ngawur, yang tidak ada faedahnya, komentar yang tidak terbukti kepada dia, apa akibatnya Yesus? Allah akan tempatkan dia di lumpur penduduk neraka sampai habis apa yang dia katakan. Kalau setiap hari dia komentari orang tanpa kaidah, ah, dia Ya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Ingat tak ingat neraka sendiri-sendiri. Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap amalannya masing-masing. Gak ada yang menanggung dosa kita. Sampai menanggung dosa kita. Kalau ada kata ada jaminan, ngomong oh, terserah kamu. Aku yang nanggung dosamu besok. Enak, aman kita. Tapi besok yang menang adalah diri kita masing-masing. Neraka itu panas. Makanya kalau memang jar itu di atas koidah dan di atas kenyataan yang ada, kenapa tidak? Tapi kalau jar tadi komentar tadi di atas pengawuran, di atas sukuban terhadap saudaranya dan terhadap prajurit yang tidak jelas, ya prasangka yang tidak jelas, akibatnya dia nangis sendiri. Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan yang demikian itu. Kemudian setelah itu, Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan. batikan Pak, antum mai dulu. dibatikan dulu. Poin yang pertama, ketika anak bilang Si A ini Hizbi. Atau si A ini Zulul. Atau si A ini nggak baik. Kebanyakannya terkumpul dua sifat yang ada padanya. Sifat yang pertama sombong. Kenapa sombong? Melecehkan orang lain. Berarti maknanya antum nggak baik. Berarti kan melecehkan orang lain kan? Kedua, ujub bangga diri. Dialah yang paling benar, yang lain salah. Padahal masing-masing yo guru mesti benar dan salah. Ya kan? Sang bener kan ma wahyu. Kita ada wahyunya enggak? Ayo. Makanya orang yang menggampangkan bermudah-mudahan di dalam menghukumi seseorang baik atau tidak baik, kebanyakannya ter, terdapati di dalam dirinya dua sifat. Sifat yang pertama kibrut sombong. Dan sombong itu sampai akan jelas bagaimana akibat sombong itu. Kedua, ujub bangga diri ini lebih berbahaya merasa dirinya yang paling benar dan lainnya salah. Merasa dirinya ahlul jannah, yang lain alunar. Ini berbahaya kalau semisal ini. Padahal kita itu ya belum mesti. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan tiba kepada Rasul alaihi salatu Jelas? Kita harus perhatikan di sini. Ketika antum komentari si A itu elek, jelek. Ada nggak dalam hati kamu? Elek. Dan biasa begitu kan? Apa itu? Naik setan masuk, bangga diri. Walihada yaqul Ibnu qayyim rahimahullah. Ada seseorang Dakhalanna masuk neraka disebabkan perbuatan ketaatan. Dan ada seseorang masuk surga disebabkan kemaksiatan. Aneh kan? Aneh, kok bisa kemaksiatan masuk surga? Ketaatan masuk neraka. Kenapa memangnya? Inilah rahasianya. Karena ketaatan tadi diiringi dengan ujub bangga diri yang menyebabkan orangnya masuk ke dalam neraka. Bangga diri. Dan yang satu maksiat tadi menyebabkan dia khasyah takut kepada Allah, menangis dengan sebab kemaksiatannya, maka dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Adillah ala hadha, Masya Allah, banyak sekali. Tapi ini bukan tempatnya. Jelas ya? Mahmud? Baik. Kedua, Anak singkat lah, saya nggak nggak baca semuanya ya. Antum bisa baca sendiri di situ. Qala Imam Ibnu Zakik Al-Itrah halaman 4. A'radul muslimin. Kehormatan kaum muslimin. Hufratun min hufarinna Adalah jurang dari jurang-jurang api neraka. So, kehormatan kaum muslimin. Itu jurang. Dari jurang-jurangnya api neraka. Paham maksudnya jurang ya? Waqafa indaha. Berdiri di sisi jurang itu dua orang. Satu Pak Hakim. Pak Hakim ini itu berdiri di pinggir jurangnya. Kedua, orang yang suka mengomentari orang. Orang yang suka mengomentari kehormatan kaum muslimin itu berdiri di pinggirnya jurang. Kalau dia ngawur, terpleset dia masuk ke dalam jurang tadi. Kalau andai kata dia tidak ngawur di atas kaidah, masya Allah, jihad fisabilillah. Tapi masalahnya, apakah kita punya kaidah atau nggak punya kaidah? Hah? Paham ini ya. Berdiri di sampingnya tuh, di sampingnya itu. Kalau masuk jurang Entar mati gono masalah ringan. Kalau jurangi neraka di mana? Dan insya Allah kami akan sebutkan siapa yang berat, menegakkan cara tadi siapa belakangan nanti insya Allah. Kita pondasikan dulu awal-awal ini. Berarti masalahnya kehormatan kaum muslimin tidaklah remeh. Tidaklah remeh dijaga oleh Islam, diperhatikan oleh Islam. Sampai-sampai ulama usul menyebutkan kehormatan ini minal daruriyah. Kalau nggak dijaga akan hancur dunia dan agama. Dunia dan agama. Itu hancur itu. Maka istilah ulama usul daruriyatul khams. Lima poin yang harus diperhatikan dan dijaga. Kalau tidak, dunia agama akan hancur. Di antaranya adalah kehormatan kaum muslim. Kehormatan ini kalau nggak di, dijaga oleh Islam, apa yang terjadi? Makanya nggak boleh nggak boleh sewenang-wenang terhadap kehormatan kaum muslim. Apalagi kehormatan saudaranya, kehormatan saudaranya yang khusus. Nah, Kemudian seterusnya. Halaman 5. Yaqulu a'immatus salaf. Yang atas gak saya baca, antum bisa baca sendiri ya. Anak nah, ambil yang penting. Yaqulu a'immatus salaf. Telah berkata imam-imam ulama salaf. Ikhrajun nasi Minasunnati syadidun. Mengeluarkan manusia dari sunnah. Itu perkara sedih, perkara berat. Itu yang yang ngomong ingat ya. Dari awal sampai akhir Anda nggak pernah ngomong lo ya. Anda menukilkan toh ya. Perhatikan, Anda mau soto Hanya membaca. Mafum ini? Baik. Perhatikan itu beliau. Mengeluarkan manusia dari ahlu sunnah itu perkara berat. Perkara berat. Membutuhkan kaidah siapa yang berat mengeluarkan dan siapakah siapa siapa dan kesalahannya apa berbentuk apa itu butuh perhatian itu kalau ulama salaf dulu mengatakan yang demikian itu sekarang nggak kayak kerupuk sekarang dikit-dikit kita nggak nggak harus sunnah inti. Dikit-dikit antar nggak alus sunnah. Kenapa ente nggak alus sunnah? Ya karena begitu. Apa karena begitu? Ya karena begitu. <laughs> ya kan? Muter-muter aja. Mudah sekali. Bahkan bahkan apa? Bahkan satu hal yang kita dapatkan orang itu bermudah-mudahan mengeluarkannya pada ulama dahulu kondisi yang demikian itu. Terusnya yang nomor 6. Halaman 6. Muhasabatu ahli jarh wa ta'dil anfusahum. Dahulu ulama jarh wa ta'dil itu selalu muhasabah. Mengoreksi diri-dirinya benar atau salah. Ucapan yang mereka keluarkan ucapan yang mereka keluarkan itu mereka mikir. Mereka itu mikir. Di sini sebuah contoh, perhatikan di sini Pak Barakallahu fikum. Kisah dari Abdurrahman ibnu Mahdi. Beliau punya catatan khusus. Orang-orang yang ditinggalkan hadisnya. Di antara rawi-rawi yang ditinggalkan hadisnya adalah Hasan Ibnu Abi Ja'far. Hasan Ibnu Abi Ja'far. Ditinggalkan hadisnya rawi. Beberapa bulan setelahnya Abdurrahman Ibnu Mahdi itu rujuk. Apa itu rujuk? Yang awalnya meninggalkan setelah itu menceritakan. Fakilah maka dikatakan kepada Ibnu Mahdi, ada apa kamu ini? Dulu rawi ini kan sudah kamu tinggalkan. Kenapa sekarang kamu menceritakan darinya lagi? Kata Abdurrahman Ibnu Mahdi, Ya bunaya, wahai anakku, kartu, aku mikir. Ida kana yaumal kiamah, bagaimana besok kalau pada hari kiamat Hasan bin Abi Ja'far datang kepadaku kemudian menyeretku ketemu sama Allah Subhanahu wa taala katanya Hasan bin Abi Ja'far Wahai Rabbu, tanya sama si Abdurrahman ibnu Mahdi itu. Kenapa dia mencegahku? Kenapa dia menjatuhkan adalah tanya sama dia. Lalu Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan, Laisa li hujjah. Terus saya nggak punya hujjah. Terus saya nggak punya hujjah. Maka dari situlah saya rujuk dan kembali menciptakan darinya. Dulu mikir mereka. Karena besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum jawab apa besok menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita komentari zuri ini apa ini zuri lemah zuri itu sururi. Nanti kalau zuri tanya di hadapan Allah, ya Allah, tanya sama khalifah lagi itu, Kenapa dia mengatakan anak sururi? Terus saya pun jawab apa di depan Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya nggak punya dalil untuk mengeluarkan dirinya. Gak uh, eh, disantap sama Allah gimana? Eh, hati-hati. Apakah antum bisa? Iya, Pak. bilang, iya saya pukul saja itu si Sopo Indra itu aja. Karena ya Allah main aja enak lah gitu ono. Gak bisa begitu. Masing-masing berhadapan. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Beliau di akhir hayatnya. Beliau di akhir hayatnya. Qala astaghfirullah. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah Isya? Hah? 4 menit, cepat sekali. Ya sudah kalau 4 menit istirahat. Kita lanjut setelah Isya insya Allah. Mudah-mudahan ini kayaknya nggak tahu selesai nggak ya? Ah, lah waktunya aja nggak ada. Harus kita selesaikan ini. Hah? Besok antum datang setengah setengah sepuluh pas ya. Ojo molor lu yo. Soalnya setelah dulu nggak ada lagi ini kan. Ya. Ingat ini insya ya kita upayakan. Ingat ya, belajar ngaji, belajar, belajar. Enggak usah ngurusi A dan C, belajar. Belajar kita belajar sekarang. Mulai awal kita belajar apa sih prinsip al-sunnah, apa faedahnya.